نويت تعلمه والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والهسى على تمسك بكتاب الله سنة رسوله الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه لك التجارة إيه؟ يا Kenapa? <coughs> إيه؟ سابئة <coughs> طيب فائدة السابئة عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه يجوز التصرف فيما بدا صلاهه بالأكل والإهداء على الآدة ولا يحسب عليه ويزكي الفادل إن بلغا نصابا Faedah ketujuh dikatakan bahasanya menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala bahasanya boleh tasarruf boleh untuk memakannya menggunakannya, menjualnya, menghibahkannya dan seterusnya. Fima bada solahuhu dalam dalam buah yang sudah tampak baiknya. Yang sudah tampak baiknya. Bil akli baik itu tasaruf dengan memakannya wal ihdai atau memberikan menghadiahkannya alal adati dengan catatan sesuai dengan adah tidak melebihi daripada batas kewajaran wala yuhsab alaih dan tidak dihitung atasnya wa yuzakki al-fadil kemudian dia zakati sisanya in balagha nisaban jika sampai kepada nisabnya artinya di sini buah yang wajib dizakati adalah buah kurma begitu juga buah anggur Tip kapan sudah ditetapkan kewajiban zakat daripada buah tersebut? Bibudui sholah. Dengan tampaknya buah tersebut, ya, dengan tampak baiknya buah tersebut. Tampak baik maksudnya sudah layak untuk dimakan dan aman insya Allah dari penyakit. Walaupun bukan semua buah, walaupun hanya sebagian buah sudah dianggap bada bala atau zahara atau badah solahu sudah dianggap badah solahu sudah tampak baiknya berarti kalau sudah tampak baiknya berarti di, di saat itu ditetapkan wajib zakatnya kalau sudah diwajibkan zakatnya berarti boleh dimakan boleh dimakan atau tidak boleh ya Katanya siapa boleh Katanya Imam Syafi'i boleh apa tidak boleh? Emangnya katanya Imam Syafi'i boleh apa tidak boleh? Kemarin pelajaran terakhir sudah dibahas kan? Pelajaran kemarin dikatakan bahwasanya kalau sudah buah itu ditetapkan kewajiban zakatnya berarti tidak boleh dimakan. Kenapa tidak boleh dimakan? Maka se karena setiap buah di situ ada hak fukara. Karena setiap buah ada haknya mustahikin fi zakah. Kenapa? Karena sudah diwajibkan zakatnya. Imma ya nisful usur atau rubu usur. Ya imma usur atau nisful usur. Kalau sudah diwajibkan zakatnya berarti kan di situ ada haknya fuqah. Karena zakat itu kewajiban zakat mengena kepada seluruh buah yang ada. Jadi setiap buah ada bagiannya mustahikin, setiap buah ada bagian fukara, Artinya kalau dia makan berarti memakan haknya Bukhara Maka tidak boleh. Dan kemarin diberikan jalan keluarnya. Dengan cara apa kemarin? Dengan cara khoros. Apa itu khoros? <clears throat> Yaitu mengira-ngira. Dan tentunya yang mengira-ngira di sini yang ahlinya. Yang ahli tentang kurma. Nantinya dia mengira-ngira pohon kurma yang ada di kebun tersebut atau buah yang ada di pohon-pohon tersebut dikira-kira kalau sudah menjadi kering itu kan wajib zakatnya pada solahu belum kering tapi sudah tampak baik baiknya nah, nanti dikira-kira ini kalau dikumpulkan dan kemudian nantinya menjadi kering maka jumlah buah-buahan yang ada di pohon itu nantinya sekian kilo dan kewajiban zakatnya sekian kilo. Dikira ya, ini semuanya mengirangi. Ya. Kemudian setelah ditetapkan, setelah dikira-kira kewajiban zakatnya sekian kilo, dikeluarkan kewajiban zakatnya. Dikeluarkan kewajiban zakatnya tidak harus dari pohon itu. Bahkan tidak boleh kalau belum kering. Tapi diambil dari yang lain. Boleh dia membeli di pasar, diambil kuah uh, apa buah atau kurma yang sudah kering kemudian di zakatkan diberikan kepada mustahikin setelah diberikan kepada mustahikin berarti pohon yang ada di kebun tersebut sudah bebas daripada haknya mustahikin bebas daripada haknya fukara karena sudah diserahkan kewajiban zakatnya itu khoros nah jadi kalau misalnya punya pohon kurma punya pohon anggur sudah layak untuk dikonsumsi dimakan tapi belum matang semuanya, belum masak semuanya, itu tidak boleh dimakan karena sudah terkena kewajiban zakat. Setiap buah ada kewajiban zakat. Boleh kalau sudah dikira-kira berapa nanti hasilnya, kemudian kewajibannya nanti berapa dikeluarkan dari yang lain, boleh dibeli di pasar, boleh diberikan kepada mustahikin. Baru setelah itu boleh dimakan. Eh, menurut pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal apa Imam Syafi'i itu? Imam Syafi'i. Nah, tadi dikatakan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal walaupun belum dikeluarkan zakatnya boleh dimakan. Boleh tasarruf. Boleh bahkan mengambil dari pohon itu diberikan kepada orang lain sebagai sebagai hadiah, hadiah kasih tetangga. Yang penting yang wajar. Kasih tetangga normal, wajar, sekian eh, tempat, sekian takar, sekian kilo yang wajar. Maka nanti ketika benar-benar buah yang ada di pohon tersebut dipanen, diambil, maka sisanya itu nanti yang dikeluarkan zakatnya. Itu pun kalau sampai nisab nisabnya. Menurut pendapatnya Imam Syah ya, Imam Muhammad bin Ham jadi sengaja. Kemudian fala ba'sa bi taqlidihi fi Maka tidak apa-apa mengikuti pendapat beliau Nah apa-apa boleh kalau mau mengikuti pendapatnya mazhab Ahmad bin Hambal. Ya berarti boleh di kada fil bujarimi. Begitulah yang disebutkan dalam kitab Bujairimi wa Syarqawi. Begitu juga kitab Syarqawi ma'aziyada dengan tambahan faedah, dengan tambahan ilmu disebutkan di sana. Lakin qala al-Qurdi. Akan tetapi Imam Kurdi mengatakan al-musarra bihi fi kutubil Hanabila bahwasanya yang dijelaskan tentang masalah tersebut fi kutubil Hanabila di kitab-kitab mazhab mazhab Ahmad bin Ham ya mazhab Hanabila mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal Hambali jamaknya Hanabila orang-orang yang bermazhab Imam Ahmad bin Hambal disebutkan di kitab-kitab mereka an-nasar tahu an la yujawizar rubu syaratnya tidak melebihi daripada seperempat syaratnya tidak lebih dari seperempat daripada buah yang ada di pepohonan tersebut, buah yang ada di kebun tersebut. Jadi boleh dimakan, boleh diberikan hadiah kepada orang lain, tapi jangan melebihi seperempatnya. Ya. Layu jawis rubu awis sulus atau tidak melebihi tiganya. Wa annahu la yajudu lahu an yuhdi say'an minhu. Ah, tapi di situ juga disebutkan oleh Imam Kurdi. Jadi Imam Kurdi betul-betul tahqiq betul-betul menelaah pelajaran, mempelajari kitab-kitabnya Imam Ahmad bin Hambal. Dan ternyata katanya Imam Kurdi yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka ternyata tidak dibolehkan untuk diberikan sebagai diberikan kepada orang lain sebagai hadiah. Tadi kan dikatakan bu boleh. Nah, makanya kadang-kadang apa yang disebutkan tentang mazhab lain dalam kitab Imam Syafi'i, dalam kitab ulama Imam Syafi'i. Ya, kadang-kadang menyebutkan hukum mazhab Imam Ahmad, menyebutkan hukum mazhab Imam Abu Hanifa, menyebutkan mazhabnya Imam Malik. Boleh begini Imam Malik. Oh Imam eh, Abu Hanifa tidak wajib begitu. Oh menurut Imam Ahmad bin Hambal itu tidak haram. Yang sekiranya berbeda dengan mazhab kita. Ya, maka dianjurkan jangan langsung mengambil pendapat yang disebutkan dalam kitab Imam Syafi'i tersebut tapi hendaknya berhati-hati Ya, dengan apa berhati-hati? Dengan langsung membaca kitab mereka yang muktamad. Langsung membaca kitab mereka. Kita membaca faedah tentang mazhab Imam Malik misalnya. Kemudian ya di situ ada pendapat yang berbeda dengan mazhab kita. Kadang-kadang mungkin kita butuh untuk mengikuti mazhab imam lain, ya kan? Kadang-kadang butuh mengikuti mazhab imam lain, termasuk misalnya kita butuh mengikuti mazhab imam Malik. Misalnya dalam wudhu kita ingin mengikuti mazhabnya Imam Imam Malik. Dalam sholat kita ingin mengikuti mazhabnya Imam Malik. Yang mana termasuk seringkali, seringkali dikatakan dalam mazhab Imam Malik bahwasanya sholat dalam keadaan najis, bajunya najis, badannya najis, hukumnya hukumnya boleh dan sah. Ya, boleh dan dan sah. Padahal kalau di murojaah dalam mazhabnya Imam Malik langsung, maka sebenarnya di situ ada tiga pendapat dalam mazhabnya siapa? Imam Malik. Ada yang mengatakan sah, tapi ada juga yang mengatakan tidak sah. Dan juga ada pendapat ketiga yang mengatakan yang mengatakan apa? Tafsil. Yang mengatakan tafsil, artinya tafsil apa? Diperinci. Diperinci. Kalau sholat dalam keadaan najis lupa, setelah sholat baru sadar uh kok anak najis kaki anak oh iya pakaian anak najis setelah sholat maka dihukumi sah tidak perlu diulang itu pendapat yang ketiga tapi kalau sengaja tahu najis tahu hal itu tidak tidak sah jadi pendapat mereka itu ada tiga dan ya kita tidak tahu dari tiga pendapat ini mana yang muktamad menurut mazhab mereka Nah, jadi untuk mengetahuinya harus melihat kepada kitab mereka secara langsung. Jadi jangan langsung berpegangan kepada apa yang disebutkan dalam kitab Imam Syafi'i. Ya, karena bisa jadi yang disebutkan dalam kitab Imam Syafi'i itu adalah pendapat yang lemah dalam mazhab imam lain. Ya, itu pendapat lemah. Mungkin iya mazhab uh, imam lain seperti itu, tapi bukan yang muktamad dalam mazhab mereka. Ya, sebagaimana dalam mazhab Imam Syafi'i kadang-kadang ada perbedaan pendapat. Ya, misalnya bersentuhan <clears throat> atau eh, laki-laki menyentuh perempuan, hukumnya apa? Kalau mazhab Imam Malik apa? Enggak batal kan? Kalau batal, itu yang muktamad. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan bahwasanya yang disentuh tidak batal. Pendapat yang lain dalam madhabnya Imam Syafi'i juga yang mengatakan bahwasanya yang disentuh tidak batal, yang yang batal hanya yang menyentuh. Jadi kalau misalnya perempuan yang menyentuh berarti yang laki tidak. Sebaliknya pun juga sebaliknya. Itu pendapat dalam madhab Imam Syafi'i. Ya, jadi makanya dikatakan oleh mereka bahwasanya kalau misalnya ada pendapat dalam madhab kita, maka lebih baik mengambil pendapat tersebut daripada mengikuti madhab imam lain daripada kita mengambil pendapat dalam mazhab lain ya daripada mengikuti jadi semisal misalnya disentuh oleh lawan jenis kemudian kita ah mau mengikuti mazhab Imam Malik aja ah nah, mau mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah lebih ringan lagi boleh apa enggak boleh tapi disurut. ada sita surut ada enam syarat hafalkan semuanya ya Ya, di situ ada enam syarat. Ya, enam syarat tentunya belum tentu semuanya hafal, ya kan? Dan belum tentu misalnya yang hafal pun belum tentu memenuhi syarat-syarat tersebut. Nah, tapi kalau mengikuti madhab atau pendapat dalam madhab kita, maka tidak ada sah, tidak ada syaratnya. Kalau mengikuti madhab imam, imam lain, madhab lain itu ada syaratnya dan belum tentu kita bisa melaksanakan syaratnya. Yang awalnya oh, mau mengikuti pendapat madhabnya. Imam Malik dalam sholat. Baik, salah satu yang penting daripada syaratnya adalah harus mengetahui hukum yang berkaitan dengan sholat dalam mazhab yang dia ikuti. Mengikuti mazhab Imam Malik dalam sholat. Berarti dia harus tahu hukumnya sholat dalam mazhab Imam Malik. Rukunnya berapa? Syaratnya berapa? Apa aja? Kadang-kadang bisa ber... Kadang-kadang bisa berbeda. Mengikuti mazhabnya Imam Malik dalam wudhu ya berarti harus paham madhabnya Imam Malik dalam wudhu itu syaratnya apa, rukunnya apa. Karena bisa jadi ber berbeda. Nah, makanya kalau madhab Imam Malik wajibkan disyaratkan harus mengusap semua kepala, harus dalek menggosok semua anggota badan yang dibasuh, harus muala, harus cepat tidak <clears throat> boleh diundur, tidak boleh ada jarak yang lama. Ya, ini syarat disyaratkan kalau kita mengikuti mazhab Imam Malik dan wudhu. Kenapa? Karena mazhab Imam Malik tiga hal ini hukumnya rukun dan wajib. Nah, kita tahu kapan? Nah, kalau kita mempelajari. Ya, kalau sudah kita tahu mazhab mereka tentang masalah yang kita ikuti, maka boleh diikuti. Tapi kalau tidak tahu, ya tidak boh. Jadi artinya tidak mudah, tidak gampang untuk kita mengikuti pendapat mazhab yang lain. Jadi selama ada pendapat dalam madhab Imam Syafi'i maka lebih baik kita mengikuti madhabnya Imam. Nah, jadi dikatakan tadi, misalnya di sini mazhab Imam Ahmad bin Hambal harus ngerti kita tentang zakat dalam mazhabnya Imam. Kemudian yang kedelapan, qala Romli fi Nihaya. Imam Romli mengatakan dalam kitab beliau di kitab Nihaya, wala yajibu fil mu'asyarat zakatun li ghairi sanatil ula dan tidak diwajibkan dalam muasyarat. Dalam muasyarat, apa itu yang dianggap muasyarat? Nah, Muasyarat yang dimaksudkan yaitu yang e, diwajibkan dikeluarkan sepersepuluh untuk zakatnya. Ya, sepersepuluh kalau tanpa maunah, kalau menyiramnya, merawatnya tanpa biaya. Tapi kalau dengan biaya maka nisful usur. Separuhnya sepersepuh sepuluh. Nah, dinamakan muasyarat karena ya, keadaan tertentu diwajibkan untuk dikeluarkan seper sepuluh sepuluh. Yaitu zakat apa yang dimaksud? Zakatun nabat, zakat biji-bijian, makanan pokok dan juga zakatul simar, zakat buah-buahan yaitu tamar dan juga i al-inab. Nah, dikatakan di sini bahwasanya la yajib fil muasyarat zakatun li khairi sanatil ula. Muasyarat itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali hanya tahun pertama aja. Nah, panen beras. Kemudian sampai nisab. Berarti wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi hanya satu tahun pertama aja. Misalnya beras yang dipanen itu disimpan sampai dua tahun maka tidak diwajibkan dikeluarkan zakatnya untuk tahun ke kedua ya begitu juga kurma begitu juga anggur beda apa enggak dengan uang beda kalau uang disimpan sampai dua tahun berarti wajib dikeluarkan zakatnya berapa kali dua kali tahun pertama tahun kedua tahun ketiga keempat setiap tahun selama setiap tahunnya ya sampai nih selama setiap tahunnya sudah sampai nisab. Jadi setiap tahun. Maka kalau muasyarat tidak wajib kecuali hanya tahun panen ya beras taruh di gudang keluarkan zakatnya. Setelah dikeluarkan zakatnya ya sisanya dijual belikan. Wajib zakat apa enggak? Wajib zakat karena dijual beli Ya, untuk tahun keduanya diwajibkan zakat karena zakat tijarah bukan karena zakat muas ya. Kalau dijual belikan. Bihilafi oiriha beda dengan yang lain. Mimma marra daripada apa yang sudah berlalu Li annaha innama tokharor fil amwal annamiyah karena sesungguhnya zakat itu diwajibkan untuk diulang terus pengeluarannya setiap tahun fil amwal annamiyah dalam harta yang bisa berkembang dalam harta yang bisa berkembang wa hadhihi atun nama sedangkan beras atun nama sudah terputus dan tidak bisa berkem berkembang tidak bisa tumbuh lagi muarradatun lil fasad bahasan bisa menjadi ru rusak wahada hadza bittifaqil a'immah al arba'ah ini semua dengan kesepakatan imam yang Empat, kama qalahu fi rahmatil ummah sebagaimana disebutkan dalam kitab Rahmatul Ummah yaitu kitab yang menyebutkan pendapat-pendapat mazhab yang empat ya dalam setiap masalah yang ada perbedaan di antara mas mazhab wa ibaratuhu yang mana ibarah kitab Rahmatul Ummah di situ disebutkan wa akhrajal usra dan jika seseorang sudah mengeluarkan kewajiban sepersepuluh minat samari daripada buah-buahan awil habbi atau biji-bijian dikeluarkan zakatnya tahun pertama wa baqiya indahu ba'da zalik kemudian hal tersebut ada pada sisinya tidak keluar dari tangannya sinina bertahun lam yajib fihi syai'un akharu bil ittifaq maka tidak diwajibkan dalamnya untuk dilukarkan zakat yang lain bil ittifaq dengan kesepakatan a'immah mazahib Waqala Hasan Al-Basri dan berkata Imam Hasan kullama hala alihal wajaba fihi usul beliau punya pendapat yang lain berbeda dengan mazhab yang empat setiap ya, datang tahun yang baru maka setiap kali itu wajib dikeluarkan zakatnya sama dengan uang sama dengan zahab sama dengan fit sudah setiap tahunnya wajib dikeluarkan sama juga dengan zakat tijarah Zakat tijarah. Zakat perniagaan. Zakat perdagangan. Tijarah hiya taqlibul mal li gharadir ribih. Tijarah ya, <clears throat> adalah membolak-balikkan harta. Membolak-balikkan harta. Li gharadir ribi untuk tujuan mengambil untung. Untuk tujuan mengambil untung harta dibolak-balik, bukan dibolak-balik tang dengan tangan, bukan. Maksudnya dibolak-balik artinya beli jual, beli jual. Jadi keluar masuk, keluar masuk, dibeli dan dijual. Dijual. Nah, itu maksudnya. Oleh karena itu kalau tidak membeli, dia punya sendiri. Wajib zakat tijarah? Tidak diwajibkan zakat tijarah kecuali ya nanti kalau beli dari orang dijual seperti tadi sebenarnya tidak wajib zakat tijarah. Artinya tanaman yang dia punya, yang dia miliki. Kalau dijual, wajib zakat tijarah? Tidak wajib zakat tijarah. Kenapa? Karena dia tidak mem membeli. Kecuali nanti untungnya. Kecuali nanti hasilnya, untungnya, uangnya. Kalau sampai nisab dan setelah sampai nisab berjalan satu tahun. Ya itu zakat bukan tijarah. Tapi itu zakat nugget, zakat fulus, zakat uh, uang. Tapi kalau misalnya tanamannya itu sendiri, dia punya beras tadi, dia keluarkan zakatnya, kemudian dia jual belikan, jadi sebenarnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya lagi ya untuk tijarohnya. Kenapa? Karena syaratnya zakat tijaroh kalau mem beli jual, beli jual. Tapi kalau misalnya punya apa lagi tanaman, punya punya rambutan, punya buah-buahan yang lain di kebunnya, kemudian dijual, maka tidak diwajibkan zakatnya kecuali untung untungnya. Kenapa? Karena dia tidak mem membeli. Kalau tidak membeli, bahkan termasuk tidak membeli juga. <clears throat> Ya. makanya di sini akan disebutkan nanti panjang lebar akan sebutkan nanti bahwasanya ya yang dimaksud dengan tijarah adalah taklibul mal li gharadir bolak-balik harta artinya membeli menjual membeli jual dengan tujuan untuk mendapat untung dan tijarah indah Imam Ibn Hajar afdalul makasib dan menurut Imam Hajar tijarah itu adalah apa afdal makasib sebaik-baik pemasukan sebaik-baik penghasilan tapi menurut Imam Ibn Hajar tapi Imam Nawawi mengatakan afdal makasib az-zirah az-ziraah yaitu tanaman pertanian itu menurut Imam Nawawi li'annaha aqrab ila tawakkul karena lebih dekat kepada sifat tawak ya tawakal karena bisa hasil bisa anda bisa panen bisa gagal jadi orang yang betul-betul ya, bertanam maka itu tawakal kepada Allah Subhanahu ada yang mengatakan as-sin'a atau al-hirfa yaitu hasil kerajinan tangan kemudian dengan itu dia mendapatkan keuntungan itu ada yang mengatakan afdalul maka makasim ada khilaf nah, Ibn Hajar mengatakan tijarah kenapa karena Nabi saw. yat tajir Nabi tidak men, e, menanam atau petani ya tapi juga Nabi juga tidak e, punya kerajinan kangen membuat sesuatu apa enggak tapi Nabi bedah Nabi pedagang ya berdagang Nabi saw. alaihi rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Mereka orang-orang besar, mereka berdagang, mereka mencari penghasilan, mencari rezeki tapi tidak menghalangi mereka untuk berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu Beda dengan sekarang, kalau sudah bekerja, cari uang, cari rezeki, lupa sholatnya, lupa baca Qur'annya, lupa untuk berkata dengan jujur dan seterusnya. Nah, jadi tijarah termasuk yang wajib dikeluarkan zakatnya, tapi bisurut. Mau dibaca syaratnya. Di taklik itu. Dibaca ya. Jadi, faedah yang taklik yang pertama, al-wajibu fi urudi tijarah rubu usur qimatiha. Kewajiban dalam zakat tijarah, zakat dagangan yang didagangkan rubu usur qimatiha. Dua koma lima persen seperempatnya sepersepuluh ya berarti 2,5 persen sama dengan uang sama dengan zahab sama dengan fit Allah kima nilainya kalau uang yang dikeluarkan sebagai zakat adalah uang emas yang dikeluarkan adalah em, emas tapi kalau tijaro dagangan yang dikeluarkan sebagai zakatnya bukan barang tapi apa yang dikeluarkan uang senilai rubuh usur senilai 2,5 persen daripada nilai semua dah dagangan. Kapan dilihatnya? Di akhiril hol. Dilihat nantinya, dinilai nantinya di akhir tahun. Di akhir tahun, setelah genap sempurna satu tahun, memulai tijarah, memulai berdagang, di akhir tahunnya nanti dihitung barang dagangan yang yang ada. Dinilai dengan harga pasar berapa harga barang ini di pasar, berapa harga ini di jumlah semuanya. Kemudian selain yang ada di toko daripada sisa barang dagangan termasuk juga keuntungan keuntungannya. Karena keuntungannya juga dimasukkan dan dihitung. Jelas ya? Keuntungannya berapa? Nisab apa enggak? Oh, sampai nisab. Kalau sudah sampai nisab berarti dikeluarkan zakatnya. Ada di jarak Ya, nanti 2,5 persen dari nilai dagangan yang ada di saat itu dan juga sekaligus untungnya. Walatajibu tajibu zakatu tijarah ila bisurut dan tidak diwajibkan zakat tijarah kecuali dengan syarat. Yang pertama kaunuha urudan la dan Yang pertama zakat tijarah wajib kalau berdagang dengan urut. Urut ini selain emas dan perak. Jadi wajib zakat tijarah kalau yang didagangkan selain emas dan perak. Berarti kalau yang didagangkan emas dan perak berarti tidak wajib zakat. Karena apa? Ya, karena dalam zat itu sendiri sudah ada kewajiban zakatnya. Jadi zakatul n bukan zakatul tijah tijarah. Tapi zakatul n pun kebanyakan tidak wajib karena syaratnya zakatul n harus satu kalau harus satu tahun jadi emas jual beli emas tuku emas kemudian barang yang ada di dalam tuku tersebut ya dijual masuk lagi barang baru dijual kan begitu seterusnya ya dan insya Allah sebelum satu tahun pasti insya Allah ya kebanyakan pasti laku belum satu tahun bahkan kadang satu minggu sudah laku lagi ya kan satu minggu udah laku bahkan baru satu hari sudah masuk barang sudah laku dalam satu hari ada yang satu minggu jarang ada yang lebih dari tiga bulan ya berarti kalau memang berjalan seperti itu maka hukumnya tidak diwajibkan atas mereka zakat yang punya toko emas tidak wajib zakat kalau memang berjalan seperti itu yang wajib zakat kalau tidak laku-laku sampai satu yang tidak laku ini yang cukup yang tidak laku dihitung sampai nisab itu pun kalau sampai nisab baru kita katakan wajib zakatnya. Kalau yang tidak laku sampai nisabnya dan genap satu ta tahun. Tapi kalau tidak, ya tidak wajib. Basyiru as-sayarifa anda zakata alaihim. Mereka para ulama mengatakan, beri kabar gembira. Beri kabar gembira kepada penjual-penjual toko atau pemilik-pemilik toko emas la zakata alaihim tidak ada kewajiban zakat atas mereka nah, jadi syaratnya adalah kaunuhu kaunuha urudon yang didagangkan adalah urut, la dan bukan emas ataupun perak. Fa ini tajara kalau berdagang emas fatajibu zakatun nagat yang diwajibkan zakat nagat. Bisurutih tapi dengan syarat-syaratnya yang termasuk salah satu syaratnya adalah al hol wan nisab. Yang kedua niatu tijarah. Syaratnya harus niat apa? Jadi seseorang membeli ya, contoh ana. Ana beli beras niat untuk berdagang, anak beli beras niat untuk anak jual lagi. Anak ketika membeli yang anak beli beras sekarang, anak beli beras niat untuk ber, berdagang. Dan begitu seterusnya beli beras niat berdagang. Berarti nanti di akhir tahun wajib dikeluarkan zakatnya. Baik. Ya, sekarang anak beli beras. Beli beras banyak sekian ton. Tapi ketika beli anak tidak niat berdagang niat dimakan sendiri. Niat dimakan? Tapi kok banyak ya? al <laughs> anu niat dimakan sendiri. Keluarganya mungkin banyak. Atau memang untuk anak pohon? Ya, jumlahnya kan banyak. Niat bukan untuk didagangkan. Kemudian setelah itu berubah pikiran. Beras yang ada, anak jual, belikan. Anak jual, anak jual, anak jual. Wajib zakat apa enggak? Wajib zakat? Hah? Wajib zakat? Wajib zakat? Tetap wajib zakat. Nanti berani aja dia. Kira-kira berubah. Wajib zakat? Lo katanya kalau tidak niat itu tidak wajib zakat. Maksudnya itu kalau niat ketika membeli beras niat untuk berdagang maka dimulai holnya semenjak membeli semenjak mem tapi kalau misalnya anak beli tidak niat untuk berdagang maka tidak dimulai di saat itu karena tidak niat dagang tapi dimulai di saat anak memulai untuk menjual jadi mulainya menjual setengah bul setengah tahun misalnya setelah anak beli misal berarti dimulainya ketika setelah setengah tahun berjalan, bukan dari awal. Tapi kalau dari awal Anda niat membelinya untuk berdagang, maka walaupun setengah tahun tidak di otak atik bahkan walaupun tidak ada sama sekali yang dijual sampai satu tahun, yang penting Anda niatnya membeli untuk berdagang. Satu tahun tidak ada yang Anda jual, tetap wajib zakat. Tapi kalau Anda niat eh, untuk makan untuk beli terus anak simpan sampai satu tahun ya tidak wajib tapi kalau anak jual ya wajib dimulai dari semenjak men menjual, bukan dimulai semenjak mem membeli. Itu bedanya. Paham ya? Jadi kaunul niatu tijarok Jadi niat tijarok ini untuk menghitung holnya. Ketika membeli dihitung hol, dimulai waktunya. Itu dengan syarat kalau niatnya ber. Fala zakata idana wal kunyah. Maka tidak wajib zakat kalau dia niatnya kunyah. Kunyah dipakai sen sendiri. Dia beli kitab, satu toko kitab dibeli semuanya. Misalnya. Niatnya untuk dipakai sen. Wajib zakat. Kalau anak jual. Ya wajib. Dimulai di saat men. ya. Tapi kalau satu toko kitab. Anak beli semuanya. Niat anak mau jual lagi. Ya, dari awal sudah dibuat. Dan dihitung waktunya. Paham ya? Wawil iddihar atau anak niat menyimpannya. Kunya memakai. Iddihar menyimpan dan yang ketiga, kaunun niyah muktarinatan bitamalluk awi syira. Dan niat berdagang tadi berbarengan dengan contoh yang tadi sudah dicontohkan. Ketika anak membeli, sudah di saat itu ada niat berdagang. Jadi niat berdagang berbarengan ketika membeli. Bukan setelahnya. Anak membeli tidak ada niat berdagang, ya. Contohnya, Anak membeli sekarang bulan apa? bulan Hijriah jangan saya. Jumadis bagus. Berarti berarti bulan uh, kemarin bulan apa? Kemarinnya lagi bulan apa? Berarti bulan depan bulan apa? Setelah Rajab apa? Ini kok tambah keras. Bawa apa? mau pulang <laughs> mau pulang anak kira senang Ramadan mau ibadah nggak mau pulang <laughs> apa mobilul waliden ya bagus ini padahal masih lama sudah pikiran kalian sudah di otak itu pulang <laughs> Tapi maklum, anda juga pernah seperti kalian ya. Kadang berarti dihitung per hari ya, tinggal berapa hari itu sudah dihitung kadang-kadang. Kadang-kadang bukan harinya, jamnya pun kalau sudah mendekati dihitung berapa jam. Tinggal satu minggu itu bukan harinya lagi yang dihitung. Bahkan pakaian sudah disiapkan masih satu minggu belum tasnya sudah siap, kopernya sudah. Baik, <clears throat> tadi kita bahas apa itu? Hmm. Bahas apa? Oh itu. Jadi contoh, Anda membeli sekarang, beli kitab bulan Jumat Jumadisani. <clears throat> Tidak niat tijaroh ketika membeli. Jumadisani, e, eh, Rojab bulan depan, Anda niat untuk Anda dagangkan bulan eh, Ramadan baru memulai untuk Anda dagangkan. Ya. Dimulai semenjak mana? Dari niat apa memulai dagang, apa membeli? Ya, bagus. Bagus Ana pendapatnya bukan. Kerjaan salah ini. Dimulai dari semenjak berdah saja ya bukan dari niat jadi di Roma, Bon. kenapa <clears throat> karena ketika membeli tentunya tadi kan dikatakan bahwasanya kalau tidak ada niat ketika membeli berarti tidak dimulai semenjak itu dan tidak dimulai juga hanya dengan nih niat tapi dimulai dengan memulai menjual nah ya, kun sebutkan sini mana tadi Falawistara biniyatil kunyah andai kata ada seseorang membeli barang, beli kitab misalnya, dengan niat kunyah, bukan niat berdagang. Niat dipakai sendiri, niat disimpan. Suma ba'dahu nawa tijaro. Kemudian setelah beberapa waktu niat tijaro. Fayubda al-hol min hinil amal. Min hinilnya wala min hinil amal? Min hinil ah amal. Jadi bukan dari niat tapi dimulai semenjak memulai berdagang. Kau Kaunu tamaluk bimu'awadhah. Dan syaratnya juga dalam zakat tijarah harus tamaluknya bi mu'awadah. Mu'awadah artinya yang sama-sama memberi atau pakai imbalan mendapatnya. Kalian mendapatkan kitab tadi dengan imbalan karena kalian mem membeli. Dia memberi kitab, kalian membeli apa? Kalian memberi uang, itu mu'awadah, sama-sama memberi. Beda kalau dapat hadiah. Anak dapat hadiah kitab, satu buku kitab semuanya dihadiahkan buat anak. Berarti bukan mu'ah, mu'abah. Kemudian setelah itu kitab-kitab tersebut karena banyak dikasih hadiah buat anak, anak dagangkan. Wajib zakat? Wajib zakat apa enggak? Jangan ragu, enggak apa-apa salah. Wajib zakat apa enggak? Ya. Wajib zakat karena berdah tapi dimulai semenjak berdagang ya. Bukan dimulai semenjak diberi ataupun di, bukan juga dimulai semenjak ni niat. Nah, jadi dimulai. Tadi kok berarti kok tidak wajib zakat kecuali bimuawadhah itu maksudnya memulainya. Jadi kalau mendapatkannya bukan karena muawadhah, maka ketika mendapatkan tidak dimulai sampai memulai berdagang. Ya. Fala zakata ma mulika bi irsin, maka tidak wajib zakat dalam apa yang dia miliki karena hasil daripada warisan, dapat warisan kitab. Berarti kan bukan muawadhah, dia tidak memberi, dia dapat cuma-cuma. Au hibatin atau diberi. Ah, illa, ah, illa kecuali idza syara'a fitijarah, kecuali kalau nantinya dia memulai untuk menjual berdagang ma'aniyatiha dan ketika menjual dia niatkan untuk tijah tijarah. Yang kelima adalah yang yankusa malu tijarah bima yuqawwam bihi naqisan anin nisab dan syarat zakat tijarah hendaknya tidak kurang harta atau nilai tijarah nilai barang dagangan tersebut bima yuqawwam bihi ketika diuangkan dan dinilaikan dan diberikan dihargai tidak di tidak berkurang nakison aninisop tidak berkurang daripada nih nisopnya wa illah yasta'nifu haulan jadidan kalau tidak maka dimulai tahun yang baru harta maksudnya di sini nah, maksudnya di sini adalah kadang-kadang barang dagangan itu sama pemiliknya dijual semuanya dan menjadi uang itu namanya tamdid ini tamdid jadi barang dagangan yang dijual semuanya kemudian jadi uang itu tandit. Ketika menjadi uang, kemudian dia memulai dagang yang baru atau memulai membeli barang yang baru atau barang yang lain baru yang untuk berdagang, maka apa diteruskan holnya atau diulang dari awal? Nah, tadi itu tafsil. Tafsirnya tadi ketika diuangkan, dijual kan, barang dagangan yang di toko dijual semuanya. Ah, misalnya anda eh, punya toko kitab, <clears throat> kemudian di tengah-tengah tahun, misalnya sudah 6, 6 bulan, anak jual semua kitab itu karena anak mau pindah mau dagang yang lain misalnya anak jual kemudian dapat uang anak buat kulakan untuk barang yang lain nah apakah ketika anak menjual barang yang lain itu dimulai baru apa diteruskan holnya maka tergantung hasilnya ketika hasil menjual dagangan di toko itu sampai ini nisab sampai nisab berarti holnya diteruskan kalau kurang daripada nisab berarti dimulai hol yang baru tahun yang baru itu artinya ya, kalau misalnya berkurang harta atau dagang barang dagangan yang dijual kurang daripada nisab maka tidak wajib zakat. Artinya kalau nanti membeli barang yang baru, ya berarti dihitung bah, baru dimulai baru. Wa illa yastahnif haulan. Jadi dan yang keenam an yaksid al kunya asna al hol. Dan yang keenam syarat wajib zakat tijarah tidak niat untuk dipakai di tengah-tengah tahun. Mana punya tuku kitab tadi. Ya, kemudian berjalan enam bulan, anak niatkan kitab-kitab yang ada, anak pakai aja sudah, anak baca semuanya aja. Tidak anak niat untuk di jual maka ketika sudah diniatkan untuk dipakai berarti yang kotok al hol terputus holnya wajib zakat tidak ah kemudian setelah anak pakai berapa kitab atau anak baca beberapa kitab anak niat untuk anak baca semuanya kan berubah pikiran lagi ah bosan anak baca kitab anak jual aja anak teruskan aja anak jual lagi dihitung hol baru apa diteruskan dihitung bah baru. Kenapa? Karena holnya sudah ter bagus pagi-pagi semua insya Allah. Nah ini tadi. Fa'in kosodaha kalau seseorang misalnya niat untuk memakainya Kaan amsaka lil istimal yang sekiranya dia tahan dia tidak jual barang yang ditukunya itu lil istimal untuk dia pakai sendiri in al hol wala yaduru mujarrad isti'mal la biqasdil kunyah tapi tidak ada pengaruh kalau dipakai barang yang dituku tapi tidak niat untuk dipakai tapi tetap niatnya untuk di hanya dimanfaatkan kitab yang dituku daripada nganggur lebih baik di baca, tapi tetap niatnya bukan ditahan untuk dirinya tapi diju nah, berarti hukumnya tetap wajib zah zakat dan tidak terputus halnya teruskan nah bosan nanti ya. faedah yang pertama lawistara litijara di bahon ada seseorang membeli di bah alat untuk apa menyamak ya. lihat bihi linnas setelah dia beli alat untuk menyamak dia niatnya untuk tijaroh niatnya untuk cari untung dia untuk menyamak, digunakan untuk menyamar <clears throat> kemudian nanti dia dapat upah au bohon atau dia membeli dengan niat tijarah juga sibohon alat pewarna bahan pewarna mewarnai baju itu pakaian ya apa namanya apa ya itulah sudah si salah-salah menyebut Yasbih bihi lahum. Yang dia gunakan untuk mewarnai baju orang dengan tujuan mengambil untung. Soro mala tijaroh. Maka menjadi harta dagangan. Berarti menjadi apa? Harta dagangan. Jadi anak beli pewarna itu tadi banyak pabrik. Jadi bukan pabrik ya buka lahan besar. Jadi anak beli banyak supaya sampai nisab. Kemudian anak niatkan untuk cari untung. Anda mau mewarnai baju orang dan kemudian Anda dapat untung di situ. Maka setelah satu tahun berjalan, Anda wajib mengeluarkan zakatnya. Zakat sisa daripada pewarna dan juga keun keuntungannya setelah satu tahun sempurna. Kalau sudah sampai nisabnya, kalau sampai nisabnya syaratnya harus baik semuanya ada. Maka anak wajib mengeluarkan zakatnya. Faham ya? Faltalzamuhu zakatu. Ba'da mudiyyi haulih. Maka wajib dikeluarkan zakatnya setelah berjalan satu tahun. Bihilafi sobun. Beda kalau seseorang beli sabun. starahu laha. Dengan dia membeli sabun dengan laha litijaroin. Dengan niat ngambil untung. Liyaghsil bihi linnas. Dengan sabun yang dia beli itu dia gunakan, dia niatkan untuk mencuci untuk orang, untuk orang-orang. Beli sabun untuk mencuci pakaian mereka, laundry. Beli sabun untuk mencuci sabun mobil eh, mobil-mobil uh, mereka yang mau dicuci. Ya. Awil milih li'ajun bihilahum. Atau ada seorang membeli garam. Dia niat untuk mencari untung. Untuk apa garam itu? Li'ajun bihilahum untuk membuat adonan buat mereka. Membuatkan adonan buat mereka, buat orang-orang. Kemudian dia dikasih upah dan mengambil untung. Apa hukumnya? La yasilu la yasiru mala Tidak menjadi mal tijarah, barang dagangan. Fala zakat fihi yang artinya berarti tidak wajib zakat. Li'annahu yastahlik karena zatnya itu yastahlik, jadi hancur, jadi apa? E, apa? Ya, hancurlah, yastahlik. Larut ya bagus, larut. Jadi tidak ada bendanya lagi, tidak ada n-nya. kok musallaman lahum. Maka tidak ada zat yang diberikan atau yang diambil oleh orang. Beda dengan pewarna tadi. Ya, ana beli pewarna, mewarnai bajunya orang ya. Maka ketika anda mewarnai bajunya orang, ada zat yang nempel di bajunya orang yang diambil dan dibawa oleh mereka. Ya kan? Berarti itu tijaroh. Anda beli lagi, habis kan? Mewarnai bajunya orang. Kemudian mereka bawa. Berarti ada barang yang anda serahkan kepada mereka. Yang mana zat itu adalah puar warna. Beda dengan sabun. Ana beli sabun banyak buat nyuci bajunya orang. Kemudian selesai dicuci baju itu ana serahkan kepada mereka. Ada zat sabun yang ada sama mereka yang mereka bawa? Tidak Paham ya? Makanya tidak diwajibkan zakat karena tidak ada zat yang dibawa oleh mereka. Tep tadi garam dicampur untuk membuat adonan buat mereka tapi dikatakan bi annahu yastahlik. Ya garam itu menyatu, tidak ada bendanya lagi walaupun ada garam yang ikut dibawa oleh mereka tapi ya yastah larut ya larut dan tidak ada zat zatnya lagi. Paham bedanya? Artinya kesimpulannya yang wajib dikeluarkan zakat tijarah itu kalau ada sesuatu yang kita beli dan kemudian sesuatu yang kita beli ini pindah ke tangan orang lain, kita pindahkan ke tangan orang lain dengan niat mengambil untung itulah yang dinam, yang dinamakan tijarah dan disitulah yang diwajibkan zakatnya. Tapi sekarang misalnya ada orang ya buat kursi. Setelah selesai kursinya dijual. Mebel ya. Wajib zakat? Wajib zakat apa enggak? Ya. Tafsil. Tafsilnya apa? Nah, kalau misalnya bahan-bahan untuk membuat kursi tidak ada yang mem tidak ada yang membeli tidak ada yang dibeli punya sendiri misalnya ya punya sendiri berarti tidak wajib zakat kenapa bukan tijaroh berarti bukan itu hirfah itu sinaah itu kerajinan pak tangan tapi kalau membeli bahannya beli kayu dibikin dijual beli kainnya buat kursi butuh kain beli kain kemudian dibikin kursi dijual apa beli apa lagi beli karetnya dibikin kursi dijual dijaroh wajib zakat wajib zakat paham ya ya tapi kalau misalnya tanpa ada bahan yang kita beli dan kita jual kepada orang maka itu bukan tijah dan artinya tidak diwajibkan untuk zakat Ya, jelas ada maksudnya di sini. Kemudian makanya dikatakan di sini, istara ini istara lahas simsiman. Ada orang membeli simsim untuk niat tijaro li lahali ini. Apa simsim? Wijen. Simsim wijen, wijen ya. W I J E N. Maksudnya biar jelas. Tahu wijen kan? wa asarahu. Hujan itu kemudian diperas. Sehingga ketika diperas keluar apanya? Ya. Keluar minyaknya. Ya, namanya minyaknya itu bahasa Arabnya syairaj. Namanya apa? Syairaj. Wa ba'a syairaj. Kemudian dia jual syairajnya, minyaknya. Apa wajib zakat apa enggak? <clears throat> Jadi apa? Yang dibeli wijennya. Setelah wijen dibeli, diolah, diambil minyaknya. Yang dijual adalah minyaknya. Tijarah benda? Tijarah. Dan wajib zah? zakat. Kenapa? Karena membeli dan benda yang dia beli ada yang diberikan kepada oh Oh hinto. Nah, sekarang hinto beli gandum. Fakhobasaha. Kemudian dia buat gandum tersebut dibuat apa? Dibuat kubus. Tahu kubus? buat roti roti jadi baru dijual bukan menjual gandumnya dia jual belinya karena apa gandum diolah diolah jadi roh nah kemudian setelah jadi roti baru di dijual Dijaroh? wajib zakat wajib zakat karena ada bahan ada bahan yang dibeli dan diserahkan kepada orang lam yang gote al haulu maka tidak putus holnya dengan diolah itu bukan dimulai dengan hol baru ndak tetap ketika dibeli dengan niat tijarah dimulai langsung holnya bahan itu dibeli jadi yang berjual jual yang jual kue yang jual kursi yang jual lemari yang apalagi yang bahan-bahannya itu membeli semenjak membeli sudah dihitung holnya bukan semenjak menjual istiqbal tapi semenjak membeli fi adharil wajhain menurut pendapat yang muktamad karena zalika yuqsad bihi ziyadatu rubih karena apa yang dilakukan diniatkan untuk mendapatkan keun keuntungan ganti fawaid aja ya ini zakat yang kosong juga akhirnya Dari fawaid yang mana? <clears throat> Faedah sadisa. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Al-faedah sadisa qala ba'duhum لا تهسوا ahla هذا zaman بصدقة السر Sebagian mengatakan jangan dianjurkan manusia di zaman sekarang ini untuk sedekahus sir. Bal utrukuhum yatasaddaqun walau fil alaniyah. Tapi biarkanlah mereka bersedekah walaupun terang-terangan. Linaf'il fuqara untuk memberi manfaat kepada fukara. Jadi artinya zaman sekarang ini beda dengan zaman dahulu. Jadi zaman sekarang ini sedikit sekali yang memberi itu benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk menunjukkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin diketahui. Tidak ingin diketahui bahwasanya dia yang memberi. Nah ini susah kalian memberi sebagaimana kita sebutkan sebelumnya tapi kalian tidak diketahui bahwasanya yang memberi adalah kalian susah orang mau nerima itu susah ya sekarang misalnya <clears throat> kalian membangun masjid butuh biaya banyak ratusan juta ya nggak bangun masjid kalian sibuk cari tukangnya dan seterusnya kalau ikhlas tidak apa-apa man bana lillahi bait man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah lillah makanya dikatakan sampai lillah man bana masjidan lillah man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah barang siapa yang membangun untuk Allah masjid maka akan dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala rumah nantinya di sur di surga tapi jika seseorang tidak ikhlas dalam membangun masjid sebagaimana tadi dikatakan lillah, kalau li maka tidak diterima dan menjadi sia-sia. Termasuk nunjukkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada hatinya. Kalau misalnya dia yang membangun masjid, dia yang mengeluarkan uangnya begitu banyak dia keluarkan hasil dari keuntungan berdagang setahun-tahunan. Tapi kemudian ketika sudah selesai masjid itu dan menjadi tasakuri dan dia buat acara dan di saat itu dikatakan bahasanya membangun masjid fulan bin fulan bukan dia orang tahu oh, ternyata membangun masjid fulan padahal yang membangun masjid ente uang semuanya dari ente tanyakan di saat itu kepada hati ente apanya apa kira-kira hati ente menerima hati tidak bisa berbohong Wah, terima terima tapi dalam hati ya enggak enak juga oh, susah ya saya mengeluarkan dalam hati ya, jadi tanyakan kepada hati istiqal qalbak hati tidak bisa berbohong lisan berbohong bisa tapi hati berbicara dengan jujur tidak bisa berbicara dengan dia sedih ya sedih hati ngomong senang senang hati ngomong ikhlas ikhlas hati riak ya ri enggak bisa dibohongi hati itu Hah. tanyakan kepada hati, terima benda. Kalau terima berarti ikhlas. Jadi dia yang semua biaya dia yang bangun masjid tapi yang dikatakan atau yang diketahui oleh orang-orang yang bangun bukan dia tapi orang lain. Padahal orang lain itu tidak ikut apa-apa. Dia yang mengarang kitab bontang panting malam pagi siang untuk mengarang kitab sampai satu tahun selesai dikatakan orang lain yang mengarang. Terima apa enggak? Kalau hatinya menerima berarti eh ikhlas. Kalau tidak berat wah berarti Nah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala berarti ingin diketahui oleh oh, orang. Ini contoh aja. Nah, jadi orang yang ikhlas ini tidak gampang. Orang memberi tidak mengetahui, tidak diketahui oleh orang lain, maka kadang-kadang orang kurang serak. ya. Tulis min fulan hadiah min fulan ya. Tapi ya sebagaimana kita katakan ada tujuan-tujuan yang lain ya. Apa itu tujuannya? kecuali kalau misalnya diharapkan memberikan hadiah kepada gurunya diharapkan doanya perhatiannya gurunya bisa ingat sama dia nah ini kan yang diharapkan kalau sudah uh, seseorang diingat sama gurunya seseorang <clears throat> diketahui namanya sama gurunya senang apa enggak nah, dan kalau sudah ada di hati gurunya apa yang ada di dalam hati gurunya daripada tanah zulat dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada guru tersebut, orang soleh tersebut, apalagi orang wali, maka dia akan mendapatkan cipratannya. Walaupun mungkin dia sedang tidur enak santai di rumahnya. Orang wali ini doa, ibadahnya dia dapat cipratannya. Karena dia ada di ha, hatinya. Itu yang dikatakan oleh aulia Allah. Makanya dianjurkan tawaddud ilaihim dianjurkan kita mencari berusaha mencari cinta mereka berusaha kita dikenal oleh mereka berusaha kita dekat dengan mereka berusaha kita dicintai oleh mereka termasuk salah satu cara memberi hadiah hadiah ya termasuk salah satu cara memberi hadiah sebagaimana itu anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahadu tahadu tahabu salinglah kalian memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Jadi termasuk sebab mendatangkan cinta seseorang adalah hadiah. Hadiah. Ya, ini salah satu tujuan untuk diketahui siapa yang memberi tapi tujuannya itu bukan untuk yang lain, bukan dia Maka tidak masalah. <clears throat> tapi kalau misalnya tujuannya untuk diketahui ya kadang-kadang malah di kota amal masuk noh amplop tapi sudah ditulis namanya pulang bin pulang. Nah, itu kan jelas-jelas atau kota amal lewat lewat lewat lewat ketika gilirannya yang lain cuma 2000 2000 dia uang merah tapi sebelum dimasukkan kipas-kipas tuh ya sabar aja atau pura-pura nggak masuk-masuk biar orang lain tah ini yang memberi uang merah dia tapi ada masya Allah yang ikhlas jadi kalau jumatan dia selalu memberi uang 5000 masukkan. Jadi orang lihat dimasukkan 5000. Tapi sebenarnya di dalam 5000 dibungkus-bungkus kecil ada mer uang merah di situ. Setiap minggu berjalan seperti itu. Ada bukan anak bukan. <laughs> Tapi orang lah ada cerita seperti itu. Dan itu termasuk sodakotus. Oke, tidak ada yang tahu. Nah, itu bagus. Eh, fi barok. Kalau kita melakukan sedekah tusir memadamkan murkanya Allah Subhanahu maka dikatakan sini ah, ahlu hada zaman. Jadi kalau sekarang banyak orang sodako sodako, banyak orang ber, memberikan bantuan, ingin diketahui, tidak apa-apa. Terang-terangan di depan orang tidak apa-apa. Ya, yang penting sodako keluar. Yang penting bantuan keluar keluar manfaat buat dia yang penting insya Allah ikhlas walaupun pahalanya tentunya lebih banyak kalau dia diam di yang penting dia ikhlas dan yang penting juga ya fukhara bisa mendapatkan manfaat maka itu dibiarkan aja jangan dikatakan eh jangan jangan nggak usah henti sodako daripada henti sodakonya terang-terangan di depan orang nggak usah sodako sekalian jangan ya. biarkan sodako kasihan fukhara fukhara tiap hari nunggu akhirnya kan pun dianjurkan jangan sodako Ya daripada sodako itu terang-terangan, sodako alania, tidak usah sodako sekalian. Tidak apa-apa walaupun sodako ala, biarkan di zaman sekarang. Yang ketujuh, Kauluhu Kauluhu ta'ala alladzina yunfikuna amwalahum kila nazalat fi sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu alladzina Baqarah 274 alladzina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahari apa seterusnya lahum ajruhum inda roh inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun surat Baqarah 274 ya allazina yunfikuna amwalahum sirran wa alaniya sirran wa alaniya ya billaili wan nahar sebelumnya sirron billaili wan nahar sirron wa alaniya lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yang menginfakkan hartanya di malam di siang hari dan di malam hari di saat terang-terangan ataupun juga di saat eh, siang hari dan malam hari terang-terangan dan diam-diam falahum ajruhum lahum ajruhum maka bagi mereka akan mendapatkan pahalanya inda rabbihim ya wala khaufun alaihim dan juga tidak ada nantinya ketakutan atas mereka. Walahum ya la alaihim. Itu penting itu. Nantinya tidak ada ketakutan terhadap mereka ketika menghadap kepada Allah Subhanahu masuk kuburan dalam keadaan tenang, bahagia, senang sebagaimana senangnya pengantin baru. Nah, ketika mau bertemu dengan calon suaminya. Ketawa semuanya itu. Ini mau masuk kuburan? Senang apa enggak mau masuk kuburan? Kalau Anda terus terang Anda masih takut. Ya. Kalau kalian senang, Anda doakan cepat. Kalau senang. Kalau takut, ya insya Allah diundur-undur sampai senang ya. Kapan senang? Kalau sudah siap. Ya, sudah siap semuanya, sudah siap ibadahnya. Oh banyak, malah kelebihan ibadah anak dan sudah taubat dari kesalahan dan dosa. Punya dosa punya dikit, itu pun sudah dosanya diampuni sama Allah. Sudah pasti diampuni pasti. Sudah mau nunggu apa lagi? Buat apa nunggu lama-lama di dunia? Lihat muka-mukanya orang gitu kan. Lihat masalah-masalah, lihat bermacam-macam musih, bermacam-macam fitnah, banyak kelalaian daripada Allah Subhanahu wa taala, lebih baik masuk kubu dan nah, senang bertemu Rasul Sallallahu Alaihi <clears throat> bertemu Sayyidina Fatimah Zahra duduk di hadapan beliau-beliau senang kalau pasti ya kalau sih kalau siap buat apa nunggu lama-lama tapi muskilanya kita tidak siap kita tidak tahu makanya kita takut semuanya kalau kita tahu maka kita pasti akan mengharap cepat mati daripada kita lama di dunia. Maka <clears throat> orang yang tadi termasuk yang sodakohnya di siang hari, di malam hari, terang-terangan, diam-diam, mereka akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan keamanan, tidak ada ketakutan ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kuburan, tidak takut gelapnya kuburan, tidak takut mungkar nakin, tidak takut azab kubur, tidak takut menghadapi hari kiamat, tidak takut ketika melewati sirat sampai masuk surga. Tidak ada ketakutan sama sekali. Karena sudah cukup dia takutnya di dunia dengan Allah Subhanahu ya, La ajma'u ala abdi khawfan wala amnen. Dalam hadis suci Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak aku kumpulkan dua sifat sekaligus terhadap satu hamba. Ab, dua sifat rasa, eh, rasa takut di dunia, rasa takut juga di akhirat. Rasa aman di dunia, rasa aman juga di akhirat. Tidak mungkin. Artinya apa? Faida khafani fi dunya yang yaumal kiamat. Jika seorang hamba takut kepadaku di dunia, aku akan beri rasa aman di akhirat. Faida aminani fi dunya yang yaumal kiamat. Tapi kalau seorang hamba tidak ada rasa takut kepada aku di dunia, berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan berikan kepadanya rasa takut ketika menghadapi kematian. Tadi menghadapi kematian sudah takut, kuburan takut, terus hari kiamat takut. Mau, mau dihinggapi rasa takut selalu. Kita takut selalu takut selalu takut, tidak enak. Apalagi ini ketakutan yang tidak tahu bagaimana ketakutan yang akan kita hadapi. Naudzubillahimin. Dari semoga kita menjadi orang-orang yang aman insya Allah di akhirat. <clears throat> Ini dikatakan di sini nazalat fi Sayidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu haitsu tasaddaqa bi arba'ina alaf dinar asrah alaf bilal. Beliau bersedekah dengan 10 ribu di malam hari wa misliha bin nahar 10 ribu di siang hari wa misliha sirran 10 ribu di dengan diam-diam wa misliha alaniya dan 10 ribu terang-terangan wa gila fi aliyin ada pendapat yang lain mengatakan maksud atau sebab nuzul hadhil ayah sebabnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena ma'ahu arba'atu darahim. Beliau hanya punya empat dirham, bukan dinar dirham lebih murah. Lam yamlik khairoha, yang mana di saat itu tidak punya yang lain, hanya empat dirham. Fatasaddaqa bidirhamin lailan wa biakhara naharan Kemudian dia sedekahkan satu dirham di malam hari dan satu dirham di siang Wabi bi akhara sirran wabi bi akhara alani yatan dia sedekahkan satu dirham yang ketiga di waktu diam-diam tanpa ada yang melihat wabi bi akhara ala niatan yang kedelapan ini cerita kemarin qala Muhammad bin Ishaq kana nasun min ahli Madinah ya isun berkata Muhammad bin Ishaq dia menceritakan keadaan dahulu di di kota Madinah ya isuna la yadruna min aina ma'ayisuhum wa ma'akiluhum mereka orang-orang hidup di Madinah tanpa mereka mengetahui dari mana kehidupan mereka, dari mana makan mereka. Itu cerita yang kemarin Imam Ali Zainal Abidin mereka sedekah sisir dengan memberikan gandum ke rumah orang-orang sampai 10 100 ru rumah. Tidak ada yang tahu. Falamma mata Ali bin Husain. Ketika meninggalnya Sayyidina Ali bin Husain, faqadu maka yu'tauna bihi lailan ila manazilihim maka mereka yang sebelumnya mendapatkan apa yang mereka dapatkan di depan pintu di saat membuka pintu di subuh hari faqadu mereka tidak mendapatkan lagi maka yu'tauna bihi lailan apa yang didatangkan kepada mereka di malam hari ila manazilihim ke rumah-rumah mereka di depan pintu mereka wa kana yahmilu jirabal khubus dan beliau ini membawa sendiri jirabal khubus karung yang berisi gandum atau roti ala dhahrihi di atas punggungnya beliau sendiri fil laili di malam hari yatasaddaq bihi yang dia sedekahkan kepada fuqara di Madinah al-Munaw falamma ghasaluhu dan di saat mereka memandikan jenazah Imam Ali Zainal Abidin ja'alu yanduruna ila sawadin fi dhahri ternyata mereka melihat ada bekas hitam di pung di punggung fakila ma maka dikatakan dan ditanya oleh mereka apa ini Faqala kemudian ada yang mengira dan mengetahui kana yahmilu jirabad dagiq lailan ala zahri ya yu'tihi fuqara ahlil badina dia bawa karung yang berisi gandum atau juga roti di atas punggungnya beliau sendiri yang dia beliau berikan kepada fukara di kota Madinah. Falamma mata radhiyallahu taala anhu wajaduhu kana yaqutu ahla mi'ati baitin dan setelah meninggal ternyata 100 rumah setelah itu tidak mendapatkan lagi makanan yang mereka makan sebagaimana sebelumnya mereka mendapati makanan di depan pintu ya, di saat meninggalnya Imam Ali maka disitulah mereka mengetahui yang memberi adalah Imam Ali Zainal Abidin Masya Allah itu bagaimana ikhlasnya beliau setiap malam bayangkan membawasan sampai membekas kita bisa bayangkan berarti membawa karung berat sampai membengkas punggungnya, tidak mewakilkan kepada orang lain, menahan rasa sakit di saat itu dan itu bukan satu orang, bukan satu rumah, tapi seratus rumah banyaknya di malam hari setiap malam seperti itu beliau. Ini tidak lain ini bagaimana cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma'ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Fatimah Zahra. <clears throat> Kemudian yang terakhir yang kesembilan, qala sallallahu alaihi wasallam innal ab, innal abda la ya'malu amalan fisir. Sesungguhnya seorang hamba melakukan amalan fisirri di waktu diam-diam. Fayaktubuhullah lahu sirran, maka Allah akan catat sebagai amalan sir. Fa'in adharahu dan kalau dia tampakkan kepada orang lain nukila minas sir wa kutiba fil alaniyah akan dipindah dari amalan sir dan ditulis sebagai amalan ala Ya. Fa in bihi kalau dia ceritakan kepada orang-orang amalannya dia padahal dia melakukannya dalam keadaan sir sirran tapi kemudian dia ceritakan ya anak kemarin anak sudah kosir loh ya. nanti biar tahu aja tapi ini sir ya jangan cerita-cerita ya, kalau sudah diceritakan nukila minasir wal alaniyah wa kutibah riyah wa kutibah riyaan maka ditulis sebagai amalan yang ri Ada yang bertanya. Ya Ustaz Afwan, apakah ada pendapat yang mengatakan boleh menggabungkan antara dua niat, niat puasa wajib kodok dengan niat puasa sunnah? Yang muktamad boleh digabung, bukan ada pendapat tapi yang muktamad boleh digabung. Niat kodok sekaligus niat mengamalkan sunnah. Ya Ustadz di awal perdagangan seti, di awal perdagangan setiap bulan dizakati 2,5% setiap setiap bulan dizakati 2,5% sampai saatnya satu tahun haul Apakah saat genap satu tahun haul wajib bayar zakat lagi? Kalau sudah setiap bulan ya tidak wajib zakat lagi. Berarti dia zakatnya didahulu didahulukan. Tapi ada syarat-syaratnya. Kalau semuanya syaratnya ada maka tidak wajib lagi dikeluarkan zakat zakat itu lebih dari cukup kalau setiap bulan berarti kan 11 bulan 11 kali dia mengeluarkan zakat kecuali yang terah kok malah yang terakhir malah tidak dikeluarkan zakatnya nanggung ya. <clears throat> ya Rabbana tarafna bi anana wa anana ala radha asrafna fatub alaina tauba tawsil kulli hauba wastur وآمن رعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الم... أجيرة وصحبة والمسلمين أجمع آمين رب